Kita akan meneruskan berikutnya pembahasan tentang surah Nabawiyah. Dan kita sebagaimana telah lewat membaca di dalam Al-Fusul fi Sirati Rasul. Ini pasal-pasal tentang sirah Nabi SAW yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Dan sering kita menyebutkan, ini sengaja kita mempelajari sirah atau perjalanan hidup Nabi SAW Seorang pelajari perjalanan hidup Nabi, demikian juga para nabi-nabi sebelumnya, demikian juga dari orang-orang soleh yang kita tidak bisa dapatkan di situ di seperti buku yang ditulis oleh Imam Adhabi Siar Alam Inubala, Inubala Siar Alam Inubala ini perjalanan hidup orang-orang yang terpilih di situ tentang kisah-kisahnya orang-orang soleh Bahkan juga ada orang-orang yang diperbincangkan di situ. Dan manfaatnya, yakni agar kita lebih kuat ketika menghadapi cobaan, ya. Wa nusabbitu bi fuadak. Demikian Allah menyebutkan untuk menguatkan hatimu, wahai Muhammad, di dalam kisah-kisah orang-orang terdahulu. Demikian juga untuk mengambil ibroh Lapatkan nabi fi qasasihim ibratun dulul albab. Di dalam kisah-kisah mereka itu ada ibrah pelajaran. Kita bisa mengambil pelajaran bagaimana yang kita lakukan kalau terjadi ini dan itu dari sejarah-sejarah orang sebelumnya. Itu di antara faedah seorang pelajari sirah. <clears throat> Sebelum pada pertemuan telah lewat, ya setelah disebutkan tentang kelahiran Nabi SAW, demikian juga beliau diasuh, demikian juga beliau ditinggal oleh kedua orang tuanya ketika masih kecil, kemudian diurusi oleh pamannya, dan kita sudah di dalam pembahasan mab'asihi. Ya. Di, utusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Disebutkan bahwa beliau diutus ketika umur 40 tahun. Kemudian datang di situ wahyu yang pertama di Gua Hiro, datang malaikat Jibril membacakan awal dari surat Iqra bismi rabbikal ladzi Ya. Kemudian kita sebutkan pada pertemuan terakhir lewat, "Tsumma makasa Rasulullah masya Allah ayam kusala ya Rasyai'an." Kemudian setelah itu ya setelah wahyu pertama itu beliau diam. Diam disebutkan sebagian mengatakan dua tahun. Ya, dua tahun menunggu wahyu terus. Ada kerinduan beliau setelah mendengar pertama dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir mengatakan inna fatrul wahyu kanat qariban min sanatain. Ya, sebagian mengatakan bahwa wahyu itu tidak turun lagi hampir dua tahun atau lebih, ya. Kemudian sumatabadalahul malak. Kemudian tampaklah malaikat yaitu malaikat Jibril baina sama wal ard antara langit dan bumi. Ala kursi di atas kursi. Ya, bayangkan melihat malaikat dalam bentuk yang sebenarnya. Memenuhi ufuk, duduk di atas kursi. Wasakatahu menguatkan hati Nabi wa bi anahu Rasulullah hakon. mereka Jibril dalam bentuk yang sebenarnya memberikan kabar kepada Nabi Muhammad bahwa beliau adalah seorang rasul yang benar. Falamma ra'ahu Rasulullah, ketika Nabi melihat itu, ya, melihat kejadian itu setelah beliau pulang dari Gua Hiro ya, melihat itu, fariqa minhu, kemudian beliau pun berpisah. Wadaba ila Khadijah, pergi ke Khadijah, takut, ya kan? Wa qala zamiluni, dathiruni, mengatakan kepada istrinya, Sambiluni selimuti aku datiruni yakni tutuplah aku dengan dengan selimut ya atau yang semisalnya falama ya datiruni fa anzalallahu alaihi kemudian turunlah wahyu yang kedua apa itu di dalam surat al-mudathir ya surat al-mudathir ya ayyuhal mudathir kum fa'andir warabaka wa rabbaka fakabir wa siyabaka fatahhir ini empat ayat surat al-mudathir Ya ayol mudathir wahai orang yang berselimut. Kan tadi disebutkan beliau takut kemudian pulang ke rumah. Ternyata memerintahkan kepada istrinya untuk menutupi dengan selimut. Turunlah ayat ini. Wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal mudathir, kum berdirilah, fa'andir peringatkanlah. warabaka fakabir. dan Rabbmu besarkanlah dengan kalimat Allah Akbar. Wa thiyabaka fatahir dan bajumu bersihkanlah. Sebutkan dalam usul salasa apa itu? Fatahir yakni tahir thiyabaka bersihkanlah pakaianmu sebutkan ya ini dari kesyirikan demikian juga perbuatan-perbuatan maksiat demikian juga dibersihkan pakaian itu ketika mungkin akan melakukan ibadah dan sebagainya ini wasiat apakah apa tohir Wakanat al-hal al-ula halatun nubuah wa iha. Adalah keadaan yang pertama itu adalah keadaan kenabian dan iha, diberikan wahyu. Suma amarahullahu fi hadil ayah ayyun qaumahu. Kemudian Allah merintahkan kepada Nabi SAW di ayat tadi untuk berikan peringatan kepada kaumnya. Wayat uwahum ilallah mendawai mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulailah kemudian Nabi SAW berdakwah. Setelah pertama kan kenabian saja. Beliau belum memberikan dakwah. Setelah itu baru kemudian beliau memberikan dakwah setelah turun ayat tadi. Kum fa'andir. Ya berdirilah kemudian berikanlah peringatan Demikian. <clears throat> Fasyamara sallallahu alaihi wasallam sakit taklif kemudian Nabi mulai berangkat untuk menjalani beban tersebut wa qama fi taatillah atama qiyam kemudian beliau melaksanakan ketaatan pada Allah dengan kesempurnaan yatu ila Allah subhanahu al kabir wa sahir beliau mendakwai manusia di jalan Allah subhanahu wa taala al kabir wa sahir yang besar ataupun yang kecil diajak semua wal hur wal abd orang yang merdeka demikian juga budak dan kebanyakan waktu itu adalah budak <clears throat> bagaimana Amr bin Yasir demikian juga bapaknya Yasir demikian juga ibunya Sumayyah bapaknya demikian juga ibunya meninggal bahkan disebutkan Sumayyah adalah pertama kali orang yang mati syahid ya ditusuk kemaluannya waktu itu oleh orang kafir Quraisy dan meninggal kemudian Yasir juga dipaksa untuk murtad Walaupun beliau mengucapkan kalimat murtad tetapi dimaafkan karena terpaksa dan hatinya tenang di dalam keimanan. Warijal wanisa dikata oleh Ibnu Katsir kemudian Nabi pun berdakwah kepada laki-laki demikian juga kepada perempuan-perempuan wal aswad wal ahmar orang hitam demikian juga orang yang merah kulit merah ini orang kulit hitam kulit putih dan sebagainya diajak semuanya umum fastaja lahu ubadullah min kulli qabilah maka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala manusia pun sebagian menerima dari setiap kabilah sebagaimana kita ketahui. Tersebarlah dakwah waktu itu. Siapa yang pertama kali masuk Islam? disebutkan di sini, wa kana haiza sabqihim Abu Bakar radhiyallahu Pertama kali di antara orang yang pertama menerima dakwah adalah Abu Bakar Asidik siddiq radhiyallahu Namanya Abdullah bin Utsman. Kita dalam pembahasan kita tahu ya, menetapkan keutamaan Abu Bakar Asidik. Semua orang mengatakan kamu dusta, Abu Bakar mengatakan kamu adalah benar. Ya, demikian beliau pertama kali yang masuk Islam, termasuk orang pertama kali masuk Islam. Tentu saja sebelumnya juga Khadijah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Abdullah bin Utsman At-Taimi, itu namanya Abu Bakar Siddiq Abdullah bin Utsman. Wa asrahu fi dinillah, menolong Nabi dengan benar-benar pertolongan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wa da'amahu ila Allah ala basirah dan mengajak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke jalan Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu di atas ilmu. Kalau ditimbang ilmunya Abu Bakar Siddiq itu dengan semuanya dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih berat ilmunya Abu Bakar Siddiq. Pas saja balik Abu Bakar Utsman bin Affan. Kemudian Abu Bakar pun berdakwah. Siapa yang menerima dakwah? Yang menerima dakwah dengan jalan Utsman bin dengan jalan yakni Abu Bakar Siddiq yaitu Utsman bin Affan. Wa Talha demikian juga Talha bin Ubaidillah wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, bayangkan orang bisa memberikan petunjuk kepada orang lain itu paling besar. Ya. Li Allah rajulan wahidan khairulaka min khumrun na'am. Untuk engkau memberikan hidayah satu orang dengan jalan engkau karena topik Allah SWT lebih bagus daripada kamu mendapatkan unta merah. Barang yang paling berharga di waktu itu. Waktu itu Abu Siddiq masuk Islam mengajak teman dekatnya. Maka Utsman masuk Islam juga Tolhah juga, kemudian saat bin Abi Waqqas. Orang-orang pertama masuk Islam ini. Ya, demikian Rabbul Anu lain. Disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir di Sadul Ma'ad setelah tadi kita sebutkan bahwa Nabi SAW pun mulai berdakwah Beliau menyebutkan tentang martabah Di awal-awal Sadul Ma'ad tentang martabat atau derajat-derajat ketika berdakwah. Belum buat bab faslun fi tartibi dakwah wal hamaratib. Ya bisa ditulis tartib berdakwah Nabi SAW. Dan itu ada beberapa tingkatan. Al martabatul ula anubuah. Pertama, beliau cuma diberikan kenabian saja. Belum mengajak. Jadi derajat-derajat atau Tartib dari dakwah itu dari Nabi SAW pertama nubuah. Asalnya indaru asiratihi ala krobin. Yang kedua, memperingatkan orang-orang kerabat beliau. Yang kedua adalah memperingatkan kerabat. Itu yang penting pertama. Beliau tidak langsung keluar, tidak. Pertama, kenabian sendiri. Kenabian ini untuk diri beliau sendiri. Kemudian baru memerintahkan yang lainnya dari kerabatnya. Wa andir asiratakal akrobin. Wahfid jannah kalimanitaba kaminal mu'minin. Allah sebutkan, Ya ini andir, peringatkanlah orang-orang kerabatmu. Pertama kali itu. Ini derajat yang kedua. Asalisah endaru kaumih, Memperingatkan kaumnya. Siapa itu? Orang-orang Quraisy. Ya, beliau hidup bersama dengan mereka. Tidak langsung Nabi ke Madinah, tidak. Diperingatkan dulu orang-orang sekitar beliau. Jadi ini orang-orang kafir Quraisy, ada pamannya, demikian juga mungkin bibinya dan sebagainya. Arabiah yang keempat, endar kaumi ma'atahum minadir memperingatkan kaum ma'atahu minadir yang tidak datang pada mereka itu pemberi peringatan minko qablihi wahum al-arab qadibah yaitu orang-orang Arab semuanya jadi yang keempat yang diberikan dakwah orang Arab semuanya kaum yang tidak ada pemberi peringatan ya yaitu orang Arab berarti pertama adalah kenabian kemudian kerabat beliau, kemudian kaumnya yang ada di Mekah itu kemudian meluas ke Arab. Al-Khamisah yang kelima, indaru jami' man balagathu dakwatuhu. Memperingatkan semua yang sampai kepada beliau itu dakwahnya. Ya tentu saja tadi yang mendapatkan dakwah itu kan kemudian keluar memberikan dakwah. Itu juga mendapatkan dakwah sampai kepada kita. Dan kita ini berarti termasuk dari kelompok yang kelima ini. Memberikan peringatan kepada semua yang sampai kepadanya itu dakwahnya Nabi SAW. Minal jin wal ins ila akhir Dari jin dan manusia sampai akhir zaman nanti. Ya. Jadi kita ini kan tidak dapat langsung dari Nabi. Dalam artian kita mendengar Nabi dari Nabi tidak. Jadi orang-orang yang sekitar Nabi, kemudian orang kafir Quraisy, kemudian sekitar Arab, kemudian mereka melakukan mungkin perdagangan sebagainya menyebar-menyebar sampai kepada kita. Oleh karena itu wajib juga kita untuk menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya termasuk juga karena Nabi SAW diutus untuk semua alam. Adapun orang-orang sebelumnya Isa ila qaumihi khosoh Diutus untuk kaumnya saja, Bani Israel dan sebagainya. Ya, dan Nabi menyebutkan bahwa bu'istu ila nasi kafah, aku diutus untuk manusia semuanya. Ya demikian. Jadi ada lima derajat tadi. Ibnu Qayyim mengatakan juga Pak wa qama sallallahu alaihi wasallam pada dalikah salah sinin yad'u ilang Allah subhanahu mustaqiyan Nabi SAW setelah tadi turun ya Yul Mudasir itu beliau tiga tahun berdakwah mustahfian, sembunyi-sembunyi tidak disebarkan masih lemah. Thumma nazala nuzila alaihi kemudian diturunkan untuk Nabi SAW ini surat Al-Hijr ayat 94. Fasda bima tu'mar wa anil jahil anil musyrikin. Ya, ini dakwalah dengan apa yang kau diperintahkan. Lawanlah dengan apa yang kau diperintahkan padanya berdakwah dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Berdakwah secara terang-terangan. Fa'ala Nabi dakwah kemudian beliau pun menampakkan dakwah secara terang-terangan. Tidak sembunyi terus, tidak terang-terangan akhirnya. Wajah qaumahu bil adawah maka kaumnya pun kafir Quraisy menampakkan lagi permusuhan yang sangat. Wastaddal ada kemudian semakin besar ujian untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam gangguannya alaihi walal muslimin dan kepada kaum muslimin hatta nongloh sampai kemudian Allah mengizinkan lahum untuk mereka semua bil ini untuk hijrah di dua tempat. Pertama kemana? Ke Habasyah. Ya, waktu Utsman bin Affan, demikian juga di situ ada Ummu Salamah, Masya Allah, Ummu Habibah. Mereka jauh dari Mekah pergi. Pergi kemana? Ke Habasyah, ke Ethiopia. Sampai di sana mereka pun, ya itu lagi. Orang-orang kafir kurus kores ketika mengetahui mereka pergi ke sana, juga ingin menghukumnya sampai akhirnya Najasyi pun tetap melindungi mereka para sahabat yang hijrah itu bahkan masuk Islam Raja Najasyi Ya, demikian. Kemudian juga disebutkan ya, sebelum kita mengakhiri pembahasan ini tentang apa? Tentang wahyu. Wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kita sebutkan di dalam sirah ini. Disebutkan di sini tentang wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada beberapa bentuk. Disebutkan oleh Ibnu Katsir wa kamallahu lahu min maratib wahyi maratib adidah Allah menyempurnakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam marotib. Marotib ini martabat-martabat, derajat-derajat wahyu itu beberapa derajat. Sebutkan oleh beliau ini sampai tujuh. Yang pertama, ihdaha ar-ru'yah ar-ru'yah as mimpi yang benar. Ini pertama. Jadi wahyu datang kepada Nabi itu derajat yang pertama itu adalah ru'yah, mimpi, mimpi yang benar. Ini pertama kali yang datang kepada Nabi sallallahu Dan mimpi itu adalah termasuk yakni juz'un min juz' nubuwah, ya, bagian dari kenabian. Dan beliau melihat mimpi itu seperti falakis subuh, yakni terbukanya waktu subuh itu, yakni sinar putih yang keluar itu. Itu mimpi pertama kali itu adalah seperti itu. Ini bahkan sebelum apa? Sebelum kenabian. <clears throat> Ini yang pertama, ya, yang pertama. Yang kedua bagaimana? Asan ya, maka najulkihi malak bi rawihi bihi. Yang kedua bentuk wahyu setelah pertama tadi mimpi, yang kedua adalah apa? Malaikat itu menimbulkan pada hati Nabi SAW. ya. Min ghairi ayyarahu dengan tidak melihat malaikat. Langsung datang wahyu masuk ke dalam hati Nabi SAW. Paham? Ini bentuk bentuk wahyu yang kedua adalah apa? Malaikat Jibril langsung mewahyukan mewahyukan kepada hati Nabi SAW. Kemudian beliau membacakan ayat dan sebagainya. Jadi makanan yulqihil malak fi ru'ihi wa qalbihi. Dimasukkan di situ di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini wahyu yang kedua bentuknya. Asal yang ketiga, Anahu kana yatamatsalu lahul malak rajulan. Malaikat memisalkan diri sebagai seorang laki-laki. Banyak ya kan? ada Jibril ya, di antaranya. Demikian juga ayat yang lain. Langsung malaikat Jibril waktu itu sebagai bentuk manusia biasanya beliau dalam bentuk sahabat yang bagus, yang wajahnya bagus. Dahya al-Qalbi ya. Fayukhatibuhu hatta ya'iyya anhu. Berbicara dengan Nabi sampai Nabi pun menghafalnya. Mayakululahu yang diucapkan kepada Nabi Muhammad. Ini bentuk yang ketiga. Langsung bentuk seorang laki-laki, kemudian menyebutkan ayat Al-Qur'an. Kemudian Nabi menghafalnya. Arabiah yang keempat. Ini yang paling berat yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anahu kana ya'tihi bi misli salatil jaros. Datang kepada Nabi seperti apa? Suara Salah satu jaros, Ribat yang lain yakni e, seperti rantai, bunyi rantai, gemerincing rantai. Di sini jaros yaitu apa? Lonceng. Suara lonceng tetapi apa? Tetapi itu adalah wahyu Allah swt. suara wahyu Allah swt. Bahkan taala. alaihi. Ini yang paling berat. Ya, paling berat itu. Suara lonceng. Al-khamisah yang kelima annahu yaral malak fi suratihi Bentuk yang kelima adalah Datang wahyu pada Nabi dalam bentuk beliau menjumpai malaikat, yaitu malaikat Jibril, dibentuknya ketika diciptakan. Tadi disebutkan di atas kursi, ya seperti itu. Datang kepada Nabi wahyu tersebut, disebutkan di sini seperti dalam surat An-Najm, ya. Sumadana fatadalla. bisa yang keenam, auha hungloh Wa huwa fawqa samawat Lailatul Mi'raj yang ke-6 yaitu apa? Allah mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi di fawqa samawat di langit di atas langit pada malam Lailatul Mi'raj, yakni malam Isra Mi'raj itu. Nabi mendapatkan wahyu perintah untuk melakukan sholat. Ini bentuk yang keenam. Asabiah yang ketujuh yang paling tinggi adalah kalamullah lahu minhu ilahi bila wasitoh malak ini Allah berbicara langsung dengan Nabi Muhammad tanpa perantara malaikat. Ini demikian disebutkan. Sampai di sini, sampai di sini insyaallah subhanakallahumma bihamdika